قال المؤلف رحمه الله تعالى من المؤلف شيخ بكر أبو زيد رحمه الله فلزم كان من تعبيله قول رحمك الله سمك semoga Allah mengasihimu اللصوق بعد menempel إلى الأرض ke tanah maksudnya selalulah menempel ke tanah والإزرائي dan merendahkan ala nafsika pada dirimu selalu memandang rendah pada dirinya wahadmiha sama maknanya dan merendahkan diri wa mughraghamatiha sama merendahkan diri anil istisraf dari menolak atau berharap lil kibriya pada kesombongan artinya eh, jangan sampai sombong jadi supaya tidak ada celah untuk sombong. Au ghatrasah atau sombong sama. Au hibdu zuhur atau senang tampil terkenal. Au ujubin atau ujub. Takjub pada diri sendiri. Kalimat-kalimat seperti ini maksudnya adalah apa? Supaya tawadhu gitu ya. Itu juga supaya selalu memandang rendah pada dirinya. Memandang dirinya banyak dosa, memandang dirinya belum layak mendapatkan ampunan, memandang dirinya belum layak untuk masuk surga dan seterusnya sehingga tidak ada celah untuk dirinya sombong, ujub, pengen terkenal, pengen tampil, nggak ada begitu. Kenapa? Karena merasa dirinya rendah. Jadi sikap-sikap yang seperti ini ya bukan kok e, maksudnya itu kita suudon billah berprasangka jelek pada Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni saya misalnya bahwa Allah tidak akan memasukkan saya ke surga itu bukan bukan kok terus kita berpikir wah ibadah saya selama ini nggak diterima nggak ada manfaatnya bukan begitu maksudnya maksudnya adalah untuk menghindarkan diri dari merasa puas dengan ibadahnya merasa sombong dengan kelebihannya jadi terus diajak untuk tawadhu sekalipun ibadahmu itu sudah benar sekalipun ibadahmu itu sudah banyak tetap merasa aku ini masih belum layak kalau apa berharap untuk masuk surga aku ini masih sangat khawatir bila nah, dosaku belum diampuni oleh Allah Aku ini kalau dibandingkan yang lain kayaknya ibadahku masih sangat kurang kalau dibandingkan yang lain dosaku masih sangat banyak jadi cara-cara berpikirnya orang yang tawadhu seperti itu. Jadi bukan kok berarti berprasangka buruk kepada Allah, Allah oh, aku nggak diampuni, ibadahku nggak diterima, bukan bukan seperti itu. Tentu. Wa nahwi dan semisal demikian itu, semisalnya apa? Semisalnya sombong, semisalnya ujub, semisalnya ingin apa? terkenal, ingin populer, min afatil ilmi dari penyakit-penyakit ilmu al-qatilati yang membunuh lahu pada ilmu al-mudhibatu yang menghilangkan lihaibatihi pada kewibawaan ilmu al-mutfiatu yang memadamkan dinurihi pada cahaya ilmu jadi kesombongan, ujub dan sifat-sifat buruk yang lainnya itu akan apa? adalah penyakit yang membunuh pada ilmu, yang mematikan bagi pencari ilmu. Itu adalah penyakit-penyakit yang menghilangkan kewibawaan ilmu. Ahli ilmu kalau dia sombong hilang wibawanya. Ahli ilmu kalau dia ujub hilang wibawanya al-mutfi'ati linurihi begitu juga cahayanya ilmu akan padam wa kullamazdadta dan setiap kali engkau bertambah apanya ilman ilmunya au rif'atan atau tingginya di wilayatin di dalam wilayah kedudukan falzam maka Tetapilah engkau dari pada demikian itu sifat tawadu. Semakin ilmumu bertambah, semakin kedudukanmu tinggi, maka engkau harus terus memegang, memiliki, menetapi sifat tawadu itu. Justru semakin banyak ilmunya harus semakin tawadu. Semakin tinggi kedudukannya harus semakin tawadu. Tawadhu itu baik untuk setiap orang dan akan lebih baik apabila yang tawadhu itu siapa? Orang yang ilmunya banyak, orang yang kedudukannya tinggi. nya mereka itu akan lebih baik daripada nya yang lain. Sama-sama tawadhu. Orang yang tidak berilmu tawadhu bagus. Orang yang tidak punya kedudukan tawadhu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau yang tawadhu itu siapa? ahli ilmu orang yang punya kedudukan tinggi tahruz maka akan mendapatkan kau sa'adatan pada kebahagiaan atau keberuntungan uzma yang sangat besar jika tawadukmu terus bertambah dengan bertambahnya ilmumu dengan bertambah tingginya kedudukanmu maka engkau akan mendapatkan keberuntungan yang besar akan mendapatkan kebahagiaan yang besar di mana-mana orang itu karena tawadhu dicintai oleh orang lain, dicintai oleh lingkungannya. Apalagi dia seorang public figure kemudian tawadhu, ahli ilmu tawadhu. Orang dengan jabatan tinggi sifatnya tawadhu. Maka dia akan lebih dicintai daripada yang lain. Wa maqaman dan kedudukan yaghbituka yang iri padamu alaihi atas kedudukan itu siapa annasu manusia dan dengan sifat tawadhu itu engkau akan mendapatkan kedudukan yang semua orang akan iri dengan kedudukan itu kenapa sebenarnya setiap orang itu senang dengan sifat tawadhu tapi tidak semua orang bisa mempraktekkan sifat tawadhu ia tahu yang dicintai oleh lingkungan, yang dicintai oleh masyarakat adalah orang-orang yang tawadhu. Sehingga orang yang tawadhu, yang bisa tawadhu kan menjadikan banyak orang yang iri kepada dia. Nah, iri dalam sisi apa dalam hal apa, apa namanya? Arti yang positif. Artinya apa? Semua orang pengen seperti dia. Wa an Abdullah Imam dari Abdullah ibnil Imam anak laki-lakinya imam siapa tokoh al-hujjah yang dijadikan sebagai hujjah ar-rawiyah yang banyak meriwayatkan hadis fil kutub sittah di dalam enam kitab kitab apa kitab hadis kutub sittah namanya adalah Bakr bin Abdullah al-Muzani rahimahumallahu taala dia adalah seorang rawi hadis-hadisnya terdapat dalam kutub sita. Allah berkata siapa Abdullah Sami itu mendengar aku insanan pada seseorang Ihad itu bercerita dia an abi dari bapakku Aku mendengar seseorang bercerita dari bapakku Annahu sesungguhnya bapak kana ada siapa bapak waqifan Wukuf Di Arafah di Arafah faraqqa maka takut siapa bapak ya kelihatan takut gemetar begitu faqala maka berkata siapa bapak laula anni laula seandainya tidak anni sesungguhnya aku fihim di dalam mereka laqultu niscaya aku berkata qad ghafara sungguh telah mengampuni siapa Allah Allah lahum untuk mereka dia mengatakan seandainya di antara orang-orang yang wukuf ini tidak ada saya, saya pasti akan mengatakan mereka itu semua sudah diampuni oleh Allah. Pastinya apa? Dia yakin orang-orang yang wukuf itu semua diampuni Allah kecuali dirinya. Dia berpikir semua diampuni oleh Allah kecuali dirinya. Itu apa itu maksudnya? Dia suudon? Bukan. Dia pesimis? Bukan. Dia putus asa? Bukan. Tapi maksudnya dia adalah tawaltu orang yang wukuf di Arafah mereka secara dalil pengampunan Allah terbuka lebar untuk mereka mereka dijanjikan pengampunan yang luar biasa dan itu yang menyebabkan orang-orang Islam bersemangat datang di Arafah akan tetapi dengan tawaduknya Bakar Al-Muzani ini ya bukan kok terus mengatakan wah dosa saya pasti sudah diampuni kenapa karena saya sudah wukuf di Arafah. ya justru apa? Khawatir semua yang wukuf itu diampuni dosanya kecuali dia. Farrajahud Zahabi meriwayatkan ya pada ucapan ini siapa? Al-Zahabi. Thumma qala kemudian berkata siapa? Al-Zahabi. Qultu berkata aku kadzalika begitulah yang bagi yang seharusnya diperintahkan lil abdi untuk seorang hamba ya, supaya merendahkan diri merendahkan dia ala nafsihi atas dirinya wa yahdhimuha dan merendahkan atau mengecilkan dia pada dirinya nah Az-Zahabi kemudian mengomentari begitulah seharusnya seorang hamba ia selalu memandang rendah memandang kecil pada dirinya itu namanya sifat apa tu walaupun dia diibadah walaupun dia optimis bahwa ibadahnya akan diterima walaupun dia ya harapan kepada Allah itu besar tapi bukan berarti setelah dia banyak ibadah banyak amal soleh kemudian wah aku mesti suwargo tidak begitu apalagi terus mikirnya Sehingga semua pusar kayak emang aku tok enggak jadi orang iman itu nah, menggabungkan antara apa antara amal saleh dan takut. Ya. Kan? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Mereka mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Diperintah untuk menegakkan sholat, mereka tegakkan sholat. Diperintah mendatangkan zakat, mereka datangkan zakat. Diperintah apalagi untuk haji mereka haji diperintah puasa mereka puasa apapun perintah Allah dia kerjakan apapun larangan Allah dia tinggalkan tapi waqulubuhum wajirah haji mereka terus diributi kecemasan terus diributi rasa takut jangan-jangan amalku nggak diterima jangan-jangan dosaku masih lebih besar daripada amal baik. Terus begitu. Sehingga apa? Sekalipun dia sudah banyak beramal soleh, banyak beribadah, dia terus nggak merasa sudah aman, merasa sudah puas, ibadahku sudah banyak, nggak begitu. Jadi ucapan-ucapan salah seperti itu bukan artinya mereka berprasangka jelek kepada Allah, suudon, pesimis, itu bukan. Tapi itu diucapkan dalam konteks tawadhu. Hilyah yang ke-6 adalah al-qanaah wal zahadah Al-qanaah sifat yang nerima, wal zahadah dan sifat sederhana, zuhud. Talib ilmu harus punya sifat qanaah dan zuhud. Baik. Yang karena adalah at-tahalli menghiasi diri bil qanaati dengan qanaah. Ada berikutnya yang harus dimiliki oleh pencari ilmu adalah sifat qanaah dan zuhud. Qanaah itu artinya menerima apa yang oleh Allah diberikan kepadanya. Allah memberi dia hidup yang sederhana Allah terima, dia terima. Allah beri dia kehidupan yang tidak terlalu berlimpah harta. Nah, mungkin uang pun hanya nunggu apa? Hanya nunggu uang saku yang enggak seberapa. <laughs> Dia enggak mengeluh begitu enggak. Itu namanya qanaah. Dia enggak ngerutu yang begitu. Nah, dia enggak terlalu berambisi untuk masuk ke jajaran orang-orang kaya, orang-orang yang hidupnya mewah. Enggak, itu bukan ambisinya. Kenapa? Kalau talib ilmu enggak punya sifat kona'ah. Ambisinya untuk jadi orang kaya berlebihan. Dia tidak akan tenang dalam mencari ilmu. Ketika suatu saat dia merasa khawatir lah kalau begini terus kapan saya mulai usaha kalau begini terus kapan saya merintis karir kalau dia sudah berpikir begitu akhirnya gimana cari ilmunya ditinggal apa enggak cari ilmunya ditinggal dia ya enggak bisa tenang duduk di majelis ilmu sementara di luar sana dia dengar temanku sekolah dulu sudah jadi pengusaha sukses. Teman sekolahku dulu yang satu sudah jadi PNS, yang satu sukses bisnis apa? Di restoran, apalagi bakul pentol. Dia nggak nggak bisa tenang belajar. Setiap kali mendengar itu dia nggak nggak bisa tenang. Wah temanku yang sana tuh kabarnya satu bulan tuh penghasilan sudah sampai 10 juta, 20 juta, 50 juta. Bisa nanti gimana? penghasilanku satu bulan seratus ribu. Nah, kalau di kalau sifat qanaah gak bisa dimiliki, gak ada dalam jiwanya talib ilmu, dia gak akan tenang dalam mencari ilmu dan tidak lama dia akan meninggalkan talabul ilmi. Banyak loh begitu. Dan dulu ada beberapa teman waktu belajar di Ma'had Haram itu. Kan kalau di negara asalnya gitu, cari duit agak sulit kan. Jadi kalau di Mekah itu namanya orang cari duit itu gampang katanya. Penting <laughs> mau kerja itu cari duit itu gampang. Ternyata belajar nggak lama hilang. Ketemu di mana? Ketemu wah sudah jadi apa? E, eh, gaet umroh. Nah, sudah punya apa kerja di apa gitu. Ditinggalkan. Torabul ilminya ditinggalkan. Bahkan ada teman itu yang dia masuk Mahat Haram itu bareng bapaknya. Dia baru setahun di Mahat Haram sudah keluar, milih kerja, cari duit. Sementara bapaknya bisa sekolah dari SMP sampai selesai S1. Gitu. Jadi talib ilmu tidak akan bisa tenang dalam mencari ilmu kalau tidak punya sifat qanaah. Apalagi usia-usia sudah usia kerja. Hmm, ya katakan lulus SMA biasanya yang nggak nggak pengen kuliah sudah langsung cari kerja gitu kan ya. Nah, sudah usia-usia kerja gitu. Ini kalau nggak punya sifat konaah, dia ya di sini harus belajar, nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Sementara berkali-kali dengar temannya sukses ini, sukses itu, nggak tenang dia belajar di sini. Dan akhirnya apa? Waktunya murojaah itu bukan murojaah. Apa? Mikir. Aku nanti mau jualan apa ya? Nah, sudah mikir. Gimana ya? Aku kalau belajar gini terus, nah nanti masa depanku gimana? Memang ilmu itu sangat identik dengan kesederhanaan.